warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina <clears throat> may yahdihillahu fala mudilla mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبعد para pendengar radio Hang FM Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudaraku berada pada pagi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keafiatan kepada kita semua. Tadi pagi kita baru saja diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nyawa kita terangkat ketika tidur dan dikembalikan ketika kita bangun. Maka kita pun mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah matiku, yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadanya lah kami akan dikumpulkan. Itu bertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan bagi kita. Artinya Allah masih memberikan kesempatan yang luas di hadapan kita untuk dapat memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh dan tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas nikmat-nikmatnya. Tentunya syarat untuk mendapatkan nikmat-nikmat itu adalah dengan mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam marilah kita sama-sama limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempersaudarakan kita di atas Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah itu kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga, sahabat dan siapa saja yang e, mengikuti beliau sampai hari kemudian. Akhwanifiddin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan berusaha untuk mentadabburi ayah iya. fi kitabillah satu ayat di dalam kitabullah yaitu surat An-Nur ayat 35 dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahu nurus samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la wallahu bikulli syai'in alim yang artinya Allah Subhanahu wa taala pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya terdapat pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula tumbuh di sebelah baratnya yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi berkilau walaupun tidak disentuh api Itulah cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Firman Allah, Allah pemberi cahaya ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yaitu Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi yaitu pemberi hidayah bagi penduduk langit dan bumi cahaya itu ada dua ada cahaya al-hissi dan ada cahaya al-ma'nawi. Ada cahaya al-hissi yang dapat tertangkap dan dapat dirasa oleh panca indera kita. Ada cahaya yang bersifat maknawi. Maksudnya adalah hidayah, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada penduduk bumi itu ibarat cahaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa dengan adanya cahaya maka kita dapat merasakan keindahan di atas muka bumi ini. Segala sesuatu yang indah yang dapat kita lihat di atas muka bumi ini karena Allah memberi cahaya cahaya yang sampai ke bumi sehingga bumi layak dijadikan sebagai tempat untuk dihuni. Andai kata cahaya matahari atau cahaya apapun tidak sampai ke bumi, maka tidak akan ada kehidupan di atas muka bumi. Semuanya akan terlihat gelap. Kita tidak akan dapat melihat warna-warni kehidupan kita tidak dapat membedakan warna, semuanya hitam. Itu kalau kita tidak mendapatkan cahaya. Cahaya yang sampai kepada kita di bumi ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikannya kepada penduduk langit dan bumi. Itu cahaya al-hissi. Tapi di sana ada cahaya yang lebih bersinar dan lebih menerangi lagi yaitu cahaya maknawi an-nurul maknawi cahaya maknawi maksudnya adalah wahyu wahyu Al-Qur'an ataupun hadis yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada penduduk bumi melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan cahaya, petunjuk dan Allah di dalam Al-Qur'an banyak menyebut tentang Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut tentang agamanya, tentang wahyunya dengan sebutan An-Nur. Yukhrijuhum minadh-dhulumat ila nur kepada nur, kepada cahaya. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Jadi Allah sifatkan agamanya ini sebagai cahaya. Dan agama yang Allah turunkan kepada manusia melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Al-Quran dan hadis adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia di atas muka bumi dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, maka manusia tidak akan tersesat dan mereka akan mendapat petunjuk. Mereka akan mengetahui jalan mereka untuk kembali kepada pencipta mereka. Mereka akan mengetahui jalan kembali menuju pencipta mereka yang mengadakan mereka, yang menciptakan mereka dari tiada menjadi ada. Nah, ini namanya cahaya maknawi. Allah Subhanahu wa taala memberi kedua-dua cahaya ini kepada kita semua. Allahu nurus samawati wal ard. Jadi ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah mengabarkan bahwa kalau bukan karena pemberian Allah ini niscaya tidak akan ada cahaya di alam ini dan tidak akan ada hidayah di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyinari dengan kedua-duanya. Kitabnya adalah cahaya, rasulnya adalah cahaya yakni menjadi petunjuk dalam gelapnya kehidupan sebagaimana cahaya menjadi petunjuk di dalam kegelapan ya hijab Allah adalah cahaya dan seluruh cahaya hakiki maupun maknawi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala karunia Allah dan akan menuntun kepada Allah Subhanahu wa taala maka kebenaran ya itu diungkapkan sebagai satu cahaya. Hidayah diungkapkan sebagai sebuah cahaya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan mathalu nurihi perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala adalah seperti sebuah lubang kamiskat, miskat yaitu lubang yang ada di dinding lubang yang tak tembus. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Kamiskat." Miskat itu lubang yang ada di dinding dan dia tidak tembus. Jadi dia memantul. Kalau ada lubang di dinding yang tidak tembus, maka itu akan memantulkan kalau diletakkan sumber cahaya di dalamnya, maka dia akan memberikan efek pantulan. Kemudian Allah mengatakan fiha misbah. Di dalamnya ada pelita besar, misbah. Ini sumber cahayanya, misbah. Al-misbahu fi zujajah. Dan pelita yang besar itu terbungkus, tersimpan pula di dalam kaca. Ya, jadi dia diberi wadah lubang yang tidak tembus kemudian dia dibungkus pula dengan kristal kaca kristal yang bening dan berkilau ka'annaha kaukabun durri azujajatu ka'annaha kau kabunduri. Kristal yang bening itu seperti seakan-akan bintang-bintang yang bercahaya, seperti mutiara. Artinya sangat bening. Jadi ini merupakan satu alat penerang yang dibantu dengan beberapa benda yang dapat memperkuat sinarnya. Jadi tidak hanya mengandalkan misbah pelita yang besar itu saja ditambah lagi dengan kristal yang menutupinya, ditambah lagi dengan wadah tempat dia diletakkan, sehingga kalau dinyalakan maka sinarnya akan memberikan kesan dua kali atau tiga kali lipat lebih besar. Ditambah lagi, yukodu min syajaratin mubarakah sumber cahaya, sumber energi bagi misbah pelita besar ini adalah minyak yang diambil dari pohon yang banyak berkahnya. Dapat kita bayangkan kalau kita punya misbah pelita, tapi minyaknya itu minyak yang bercampur air, maka nyalanya juga akan kedap-kedip. Ya. Kita mungkin dapat membedakan listrik yang bersumber dari genset dengan dari mesin diesel yang besar, PLN misalnya. Tentunya cahaya yang dikeluarkan oleh lampu itu lebih terang jika sumber energinya besar. Tapi kalau sumber energinya kecil, maka hidupnya juga nyalanya juga tidak maksimal. Nah demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menggambarkan suatu sumber cahaya yang dibantu pantulan cahayanya hingga dia memancarkan cahaya yang lebih besar lagi dari aslinya. Kemudian dinyalakan pula dari sumber yang betul-betul baik yaitu dari pohon zaitun. Minyaknya diambil dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu minyak pelita itu berasal dari pohon yang banyak berkahnya, pohon zaitun. Ya, pohon zaitun. Nah, pohon zaitunnya tidak pula sembarang pohon zaitun. Ya, pohon zaitun pilihan pohon zaitun yang tidak tumbuh di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yaitu tempatnya di tengah kebun, tidak berada di sebelah timur sehingga tidak disinari, tidak disinari matahari kecuali pada waktu pagi hari, dan tidak pula di sebelah barat sehingga tidak disinari matahari kecuali pada waktu sore hari. Namun ia terletak di tengah kebun disinari mendapat cahaya matahari yang cukup sepanjang hari. Kalau kita menanam tanaman kurang mendapat cahaya matahari, maka buahnya juga nggak bagus. Kalau berlebihan juga nggak bagus. Tapi kalau cukup, maka itulah yang bagus. Buahnya juga buah super pilihan. Nah, minyak zaitun ini diperas dari buah zaitun yang tumbuh dari pohon zaitun yang memang tumbuh di tengah-tengah kebun. Artinya dari eh, pohon-pohon zaitun yang pilihan pula. Ya. Sehingga hasilnya, hasil minyaknya juga berbeda. Sangat-sangat eh, bagus. Ya, hingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya tentang minyak zaitun ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam kitabnya yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar maka seakan-akan seolah-olah minyaknya saja sudah bercahaya hampir-hampir menyala karena beningnya, meski tidak disentuh oleh api. Minyaknya saja sudah bercahaya, ya sarangnya itu memantulkan cahaya. Ya kemudian dibungkus pula dengan kristal yang sangat bening seperti mutiara bintang-bintang yang bercahaya minyaknya bercahaya walau lam tamsas hunar walaupun belum dinyalakan dengan api Bayangkan kalau dinyalakan dengan api, maka ini akan mengeluarkan cahaya yang sangat sempurna, sangat menerangi, dan tahan lama. Ini pasti tahan lama. Nurun ala nur, Itulah dia cahaya di atas cahaya. Cahaya api dan di atas cahaya minyak. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada siapa yang dikehendaki eh, kepada siapa eh, kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Nah, akhwani fiddin ma'asyiral muslimin, ya, Allah Subhanahu wa taala di sini membuat satu perumpamaan bagi umat manusia seperti perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang iman dan hati hamba yang beriman. Ya, hati hamba yang beriman. Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsirnya ini merupakan perumpamaan cahaya dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam hati seorang hamba mukmin. Ya seperti pelita tadi, misbah. Ya, misbah yang dinyalakan dengan minyak yang hampir-hampir bercahaya sebelum dinyalakan dengan api. Bayangkan kalau disentuh dia dengan api, kemudian ketika menyala dia memancarkan cahaya bukan hanya dari misbah itu saja tapi dibantu pula dengan bung, uh, sarangnya ya dari kristal kemudian diletakkan di lubang yang tidak tembus sehingga memantulkan cahaya. Kalau kita pernah melihat ya bola lampu ya bagaimana bola lampu itu dikasih sarang ada bungkusnya lagi ya. Ada uh, kita katakan wadahnya, cangkangnya. Bayangkan kalau lampu tersebut, bola lampu itu tidak ada sarangnya. Ya, kemudian tidak ada cangkangnya juga, hanya ada sumbunya saja. Tentunya tidak akan terang, tidak akan terang. Apalagi sumber energinya itu dari genset ya maka hidupnya pun gelap-kelip, dia tidak menerangi sama sekali. Tapi kalau dilengkapi semua itu, maka dia akan memancarkan cahaya yang sempurna. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan satu perumpamaan tentang hati seorang mukmin. Bagaimana hati seorang mukmin bisa menjadi misbah di dalam dirinya sehingga memancarkan cahaya ke sekujur tubuhnya. Hati ini bukan sembarang hati. Hati ini mendapat asupan energi dari perkara yang luar biasa bening, yaitu Quran dan hadis. Dia terisi dengan firman Allah dengan ayat-ayat Al-Quran dan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dua wahyu Allah itulah yang menjadi asupan energi hati tersebut sehingga hati ini menjadi bersinar menyinari seluruh tubuhnya sehingga matanya bercahaya, telinganya, lisannya, tangan dan kakinya, seluruh anggota tubuhnya memancarkan cahaya. Cahaya yang dimaksud di sini bukan dia bersinar seperti bola lampu, tapi cahaya di sini cahaya maknawi, yaitu memancarkan kebaikan, menghasilkan kebaikan. Itulah perumpamaan hati seorang mukmin. Allah membuat perumpamaan bagi umat manusia seperti perumpamaan yang Allah sebutkan tadi tentang iman dan hati hamba yang beriman. Ya, Allah Maha mengetahui tentang para hambanya dan tentang keadaan hati mereka. Tentang keadaan hati mereka. Jadi kalau kita lihat misbah ataupun lampu itu dia menerangi menerangi dirinya sebelum dia menerangi orang-orang ataupun alam yang ada di sekitarnya, daerah tempat yang ada di sekitarnya, apa yang ada di sekitarnya. Tidak seperti lilin yang menerangi sekitarnya akan tapi menghabiskan dan menghanguskan membakar dirinya sehingga cahayanya akan padam seiring dengan hancurnya lilin tersebut. Nah, di sini Allah membuat satu perumpamaan yang sangat indah tentang hati seorang mukmin yang memancarkan cahaya iman dari dalam dirinya. Dari situ lahirlah banyak kebaikan dari seorang mukmin. Kita mulai dari sumber asupan energi bagi hatinya, yaitu dia isi hatinya dengan ilmu yang bermanfaat, dengan qala Allah dan qala Rasul. Dia isi hatinya dengan firman Allah. Dia baca Al-Qur'an. Dia tadaburi, sehingga hatinya menjadi tenang dan bersinar. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Kemudian dia isi hatinya dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia isi, dia sinari hatinya, dia isi. Dia berikan sumber energi dari kedua wahyu Allah Subhanahu wa taala tersebut maka hatinya pun akan bersinar seiring dengan bersinarnya hati maka ini eh, cahayanya akan menyinari seluruh anggota tubuhnya sehingga ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ya memohon kepada uh, Allah Subhanahu wa taala agar diberi cahaya dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang, ya. Cahaya yang menuntun kepada kebaikan. Nah, seperti itu pula ya, seorang mukmin ketika dia dapat memperbaiki hatinya, maka ia akan dapat memperbaiki seluruh anggota tubuhnya. Yang seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, Allah Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb bahwa di dalam hati di dalam tubuh ini ada sekerat daging jika baik maka baik seluruhnya jika rusak maka rusak seluruhnya ketahuilah bahwa sekerat daging yang dimaksud itu adalah hati memang semuanya kembali kepada hati. Kalau hati sudah kotor, maka yang muncul juga kejahatan dan keburukan. Tapi kalau hati sudah bersih karena terisi energi dari Al-Quran dan Sunnah, dari wahyu Allah, sumber energinya itu benar-benar menghidupkan hati. Karena hati manusia hanya ada dua yang dapat menghidupkannya, yaitu wahyain, dua wahyu itu, yaitu Quran dan sunnah, Quran dan hadis. Itulah yang dapat menghidupkan hatinya. Ilmu yang bermanfaat. Itulah yang dapat menghidupkan hati seorang insan. Apabila hatinya sudah hidup, maka akan muncullah berbagai kebaikan dari dirinya. Semuanya akan menjadi baik, gerak-geriknya menjadi baik, tutur katanya menjadi baik, akhlak perilakunya menjadi baik, tindakannya menjadi baik, dan langkahnya pun baik. Dan ini menyebarkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, menulari kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itulah dia seorang mukmin. Ya, seperti misbah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat An-Nur ayat 35, ini. Sumber asupan energinya itu berasal dari perkara yang baik. Baik itu secara hissi maupun maknawi. Secara maknawi dia isi dengan Al-Qur'an dan hadis secara hissi dia isi ataupun dia hidupkan hatinya itu melalui sumber eh, eh, sumber-sumber yang halal. Maka hati-hati terhadap sumber rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, لا يدخل jannah lahmun nabata min suhd annaru awla bihi tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari rezeki yang haram neraka lebih patut menjadi bagiannya jadi di situ ada hubungannya antara sumber rezeki dengan tubuh kita, terutama hati. Dapat kita lihat penyimpangan-penyimpangan yang ada dan terjadi pada orang-orang Yahudi. Itu disebabkan salah satunya mereka suka memakan rezeki yang haram. Akkaluna lisuht. Mereka suka memakan suhat. Al-Imamul Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan, yaitu suap. Orang Yahudi itu ternyata suka makan suap. Maka hati mereka pun menjadi terkunci. Mereka sendiri yang mengatakan kulubuna gulf, hati kami sudah tertutup. Mereka yang mengatakan sami'na wa asoina kami dengar, kami langgar. Itu karakter yang sudah melekat pada mereka disebabkan rusaknya hati. Penyebabnya adalah sumber rezeki. Jadi hati-hati sumber yang kita gunakan untuk menghidupkan tubuh kita, untuk menumbuhkan apa yang ada pada diri kita. Secara, hisi, uh, secara maknawi tadi, isi hati dengan Quran dan hadis, jangan diisi dengan perkara-perkara kotor. Jangan diisi dengan perkara-perkara yang buruk. Ya maka nanti akan gelap juga hati itu. Selalu diisi dengan suuzon. Ya maka jadi buruk kelam dia. Jauh dari Quran dan hadis. Jadi gelap dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan diisi pula, jangan dihidupkan dia dengan rezeki yang haram. Nanti jadi gelap juga. Seperti misbah tadi, kalau tidak dinyalakan dengan pohon zaitun yang penuh berkah, minyak yang bagus, yang bening, yang Allah katakan ya kadu zaitu hayudi minyaknya saja sudah berkilau. Ini kalau minyaknya saja pekat, bagaimana api itu bisa menyala dengan baik? Bagaimana pelita itu dapat menyala dengan baik? Dia tidak akan dapat menyala dengan baik. Bahkan dia akan mati di tengah jalan karena minyaknya kotor. Nah demikian para pendengar yang berbahagia. Ya, jadi hati kalau ingin bersinar maka isilah dengan sumber asupan energi yang baik yang Allah ungkapkan di dalam Al-Qur'an ya min sajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaitu hayudi walau lam tamsas hunar ini sumber energinya sebelum dia memancarkan cahayanya ketika memancarkan cahaya juga dibantu dengan apa miskah miskahnya dibungkus uh, misbahnya dibungkus dengan miskah Kemudian dibungkus lagi misbahnya itu dengan zujajah. Sehingga ini memberikan double impact ya hingga cahayanya menjadi lebih terang. Nah, demikian para pendengar yang berbahagia. Jadi janganlah kita menganggap remeh tentang masalah rezeki dan pengaruhnya terhadap hati. Ya, apalagi Rasul Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita bahwa setiap pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sumber asupan energi yang baik bagi hati. Sumber asupan energi yang baik bagi hati kita. Itu tiap pagi Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Salat subuh biasanya Nabi membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi dua perkara yang Allah Rasul sebutkan pertama kedua itu merupakan asupan energi bagi hati. Yang ketiga itu seperti Eh, kita katakan amalan mutakabbala ini merupakan hasil yang dikeluarkan dari asupan energi yang masuk ke dalam hati tadi menjadi amal yang diterima amal soleh. Nah amal soleh itulah dia um, miskat dan zujajah yang terus mantulkan kebaikan-kebaikan melalui apa yang ditampilkan, ditunjukkan, dikeluarkan dari seorang mukmin berkat hatinya yang bercahaya. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal saleh yang diterima. Itu yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Jadi beliau memohon kepada Allah meminta sebelum segala sesuatunya sumber asupan energi yang baik bagi hati. Ingat karena Nabi mengatakan ala inna fil jasadi mutlah semuanya bergantung kepada hati. Itulah yang menjadi sumber segala sesuatunya yang lahir dari seorang insan itu berasal dari hatinya yang menggerakkannya. Ya, duduk dan diamnya, bergerak ya dan e, tidaknya itu dari hatinya. Apakah dia tergerak untuk berbuat kebaikan? Apakah dia tergerak untuk berkata yang baik? Apakah dia tergerak untuk bersodakoh? Apakah dia tergerak menjadi insan yang baik? Itu tergantung hatinya. Kalau hatinya sudah rusak, kotor, hitam, tidak memancarkan cahaya, artinya tidak akan ada kebaikan yang terpancar dari situ. Munculnya adalah gelap, keburukan, ya, kejahatan dan lain sebagainya. Jadi maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya membuat satu perumpamaan yang indah. Begitulah seharusnya seorang mukmin seperti misbah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang misbah yang dibungkus dengan uh, uh, kita katakan zujajah lalu ditempatkan di miskah hingga dia kalaulah dihidupkan misbah ini maka akan memancarkan cahaya mungkin sampai ke tempat yang jauh tersebar kemana-mana kemudian dia dihidupkan misbah ini perlu energi hidupkan pula dari minyak zaitun yang benar-benar pilihan sehingga minyaknya saja sudah berkilau-kilau kalau dinyalakan maka dia akan lebih berkilau lagi. Nah, begitulah hendaknya seorang mukmin bersumber segala satunya dari hatinya yang baik. Kemudian dari situ terpancarlah segala kebaikan dari perilakunya, ya dari tutur katanya, dari semua tindak tanduknya. Ya, membuat kebaikan bermanfaat bagi orang lain. Maka Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, demikianlah ya para pendengar yang berbahagia sekilas dari eh, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 35 ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu membuat satu perumpamaan yang sangat indah ya bagi kita semua Allah Subhanahu wa taala menutup ya ayatnya ini dengan mengatakan yahdillahu linurihi may yasha Allah memberikan hidayah kepada cahaya yang ini kepada siapa yang dikehendakinya ya itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala artinya jangan lupa kita meminta kepada Allah. Karena semuanya itu adalah milik Allah. Allah buka itu dengan Allahu nurus samawati wal ad. Bagi yang ingin cahayanya hissi maupun maknawi, apa kata Allah sebelum menutup ayat ini? Yahdillahu linurihi mayyasha. Artinya ini adalah sinyal kita harus meminta cahaya itu kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh ya membuat hati kita bercahaya mendapat cahaya di dunia mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi nurun ala nur nur ala nur cahaya di atas cahaya yad wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim Allah membuat perumpamaan perumpamaan bagi manusia di dalam kitabnya dan Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi para pendengar sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Jazakallah khairan Pada Ustaz yang telah memberikan kajian yang sangat singkat dan sangat padat Penuh makna di sini Dari tafsir surat An-Nur ayat 35 Baik sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Nanti kita akan masuk pada sesi tanya jawab Silakan ke lain <clears throat> telepon kami ke 467106 atau 468106 dan juga nanti silakan SMS ke nomor 0856 684101006 dengan menulis dua huruf KI spasi nama dan kirim pertanyaan kirim ke nomor tersebut. Baik sebelum kita masuk ke sesi tersebut kita akan memberikan beberapa info berikut ini. Biojana adalah produk fermentasi air kelapa, yaitu nutrisi yang mengandung prebiotik sekaligus probiotik. Biojana dibuat dari proses fermentasi spontan dalam media air kelapa dengan komposisi bahan yang terkandung di dalamnya antara lain air kelapa muda, air, dan madu. Biojana bermanfaat untuk meningkatkan sistem detoksifikasi tubuh sehingga membantu menyembuhkan penyakit-penyakit kronis maupun degeneratif seperti jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kolesterol, lumpuh, kanker, epilepsi, cerebral palsi, diabetes, diabetes, Down syndrome, sindrom pramenstruasi, Parkinson, dan banyak lagi penyakit-penyakit akibat terhambatnya detoksifikasi tubuh termasuk autis. Meningkatkan sistem imunitas atau kekebalan tubuh sehingga membantu menyembuhkan penyakit-penyakit infeksi seperti kandidiasis, radang telinga, infeksi mulut, infeksi kulit, sariawan, sakit gigi, semua jenis luka pada kulit, herpes, dan lain-lain. Penyakit-penyakit alergi yaitu dermatitis atopik, kolitis ulceratif, flu, eksim, dan lain-lain. Penyakit imunodefisiensi yang lain seperti tiroid atau atau amandel, polip, lupus, dan lain-lain. Juga mengembalikan keseimbangan flora normal usus sehingga membantu menyembuhkan penyakit pencernaan seperti diare, disentri, sembelit, wasir, radang usus besar, mah atau tukak lambung, appendicitis, dispepsia, abses abdomen, kanker usus, dan penyakit saluran pencernaan lainnya. Meningkatkan stamina dan mengembalikan vitalitas baik laki-laki maupun perempuan sehingga membantu meningkatkan kualitas reproduksi atau kesempatan mendapatkan keturunan. Cara baru untuk sehat bersama Biojana. Fermentasi air kelapa mengandung mengandung laktobasilus bukan produk biasa. Segera dapatkan produk Biojana di toko obat dan apotik terdekat di kota Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung menjadi agen resmi Biojana, hubungi distributor tunggal area Kepulauan Riau, Malaysia dan Singapura dengan nomor telepon 0778461413 0778461413 atau di handphone 0821 6955 lima empat tujuh kosong untuk Anda yang berada di Singapura, dapatkan produk-produk Biojana di Al Barokah Death and Food Staff 48 Jochat Road Singapura 427371. Telepon 6344 6047 6344 6047 atau dapatkan juga di Fatimah Trading, Al Barokah Jamu Center, Al Barokah Pasar Gelang 1 dan 2, Al Barokah Tempines, Al Barokah Woodland, Al Barokah Angmokyo dan Al Barokah Bunlei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada sahabat Hang di Indonesia, Singapura, dan Malaysia hadirilah beramai-ramai daurah Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Ihsan Al-Athari MA dari Medan yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 20 hingga 21 Jumadil Ula 1435 Hijriah bertepatan dengan 21 Maret hingga 23 Maret 2014 Masehi dengan rangkaian daurah sebagai berikut Jumat 21 Maret 2014 Ba'da Isya hingga selesai dengan tema kewajiban mengikuti manhaj salaf Sabtu 22 Maret 2014 2014 pukul 6 hingga 7.30 pagi Muslim First Channel dengan tema Tafsir Surat An-Nur ayat 35 disiarkan langsung di Radio Hang Sabtu 22 Maret 2014 Ba'da Isya hingga selesai dengan tema Sikap Seorang Muslim di Masa Fitnah Ahad 23 Maret 2014 pukul 6 hingga 7.30 pagi Muslim First Channel dengan tema Korelasi Iman dengan Akhlak disiarkan langsung di Radio Hang Ahad 23 Maret 2014 14 pukul 9.30 pagi hingga jelang zuhur dengan tema Wasiat-Wasiat Ulama Salaf. Kegiatan Daurah Islam Ilmiah ini dilaksanakan di Auditorium Radio Hang Batam. Demikian informasi Daurah Islam Ilmiah bersama Ustadz Abu Ihsan Al-Athari MA dari Medan. Ajak keluarga, teman-teman, dan sahabat Anda untuk menghadiri Daurah Islam Ilmiah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Hang 106 FM Muslim Batam Indonesia. Baik sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun anda berada kita masuk pada session tanya jawab silakan ke 467106 atau ke 468106 dan juga silakan SMS ke nomor enam dengan menulis dua huruf KI spasi nama dan pertanyaan lalu kirim ke nomor tersebut Insya Allah kita masih ada lebih kurang 25 menit ke depan uh, sambil menunggu penelpon kita akan bacakan satu pertanyaan lewat pesan singkat Kelihatan sudah ada penelpon masuk, kita akan terima penelpon pertama. Afan, kita bacakan lagi pesan singkatnya dari Umu Hamzah di Batu Aji. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, eh, bagaimana cara bertobat dari makanan yang didapat dari uang haram yang diberikan oleh orang tua waktu kita masih kecil Ustaz? Ya, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Ya tentunya kita banyak-banyaklah memohon ampunan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya mengampuni kesalahan dan dosa kedua orang tua kita. Ya mohon ampunan untuk mereka berdua. Tentunya ini bukan kesalahan kita. Hmm. Kita masih kecil kan begitu yeah. kita nggak tahu. Kita juga nggak milih. Hmm. Inilah rezeki yang ingin saya makan hmm. tidak. Itu diberi pemberian orang tua. Tapi orang tua mungkin karena tidak mengetahui atau memang karena uh, jauhnya mereka dari agama sehingga mungkin sumber rezeki yang mereka Eh, dapatkan dulu adalah dari yang haram misalnya maka mohonkanlah ampunan untuk keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah mengampuni keduanya. Nah, kemudian kita ya banyak-banyaklah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena atau batu tajubu maqablaha akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengganti kita dengan kebaikan, mengganti dengan menggantinya dengan kebaikan. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "Illa man taba wa amana wa amila amalan soliha Kecuali orang-orang yang bertaubat lalu beriman mengiringi taubatnya dengan iman dan amal soleh Ya faulai kayubat yubaddilullahu sayyatihim hasanat. Maka mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti keburukan-keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Ya wallahu a'lam bisawab. Barakallah fiqh sahabat hang silakan ke enam atau satu uh, sambil belum kita akan bacakan pertanyaan pesan singkat datangnya dari Sarah di Batam. Ustaz, uh, eh, bagaimana menjaga hati dari sikap amarah dan cemburu, Ustaz? Syukuran zakallah khairan wa barakallah Fik. Ya, terus terang saja ini adalah sifat manusia yang tidak akan bisa lepas dari kita siapapun. Kita dilengkapi dengan hawa nafsu, wa inna Nafsala ammaratun bisu. Dan hawa nafsu itu sering membawa manusia kepada su. Ya, manusia pasti memiliki bosan, malas, cemburu, marah pasti ada itu. Manusia-manusia terbaik di zaman Nabi saja kadang-kadang jatuh dalam sifat-sifat seperti itu. Hmm. Tapi yang buruk dari sifat-sifat tersebut adalah yang diperturutkan ada di antara kita yang bisa me, uh, kita katakan apa ya melepaskan ataupun menghilangkan hawa nafsu dari dirinya nggak ada yeah. tapi yang buruk itu adalah hawa nafsu yang diperturutkan hawa muttaba hawa nafsu yang diperturutkan demikian juga cemburu cemburu itu kadang-kadang perlu ada yeah karena kalau tidak ada cemburu tidak manis pula kehidupan rumah tangga. Tapi yang buruk itu yang mesti ditinggalkan adalah cemburu yang diperturutkan, cemburu yang tak tak beralasan kadang-kadang ya. Yang diperturutkan. Demikian pula marah. marah juga kadang-kadang perlu. Tapi marah karena Allah Subhanahu wa taala Nah marah yang diperturutkan, marah yang berlandaskan hawa nafsu bukan karena Allah inilah yang akan menghancurkan. Hmm. Jadi kita hendaknya dapat mengontrol dan mengendalikannya. Meletakkannya di atas jalur yang benar. Cemburunya diletakkan di atas jalur yang benar. Hmm. Marahnya juga diletakkan di atas jalur yang benar ya semua orang punya itu malas bosan bosan pasti manusia punya bosan jemu kan begitu kita beramal aja kadang-kadang jemu tapi yang buruk itu adalah bosan yang diperturutkan malas yang diperturutkan Siapa yang nggak punya rasa malas? Kadang-kadang kan malas juga, datang malasnya kan begitu. Pasti ada itu. Tapi yang buruk adalah malas yang diperturutkan. Ya, cemburu yang diperturutkan memperturutkan hawa nafsu di dalam cemburu itu ini yang membinasakan ya ma, demikian wallahu alam bisawab nah bagaimana cara meluruskannya tentunya semuanya dengan ilmu ilmu itu adalah makanan hati ilmu itu memperbaiki hati kalau ilmu berhasil menghidupkan hati niscaya hati akan bercahaya dan apabila sudah bercahaya maka akan teranglah seluruhnya. Nah, demikian seperti kajian kita pada hari ini dan ilmu yang dapat menghidupkan hati hingga berfungsi sebagai misbah itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Jangan kita jauh dari Quran dan hadis. Wallahu alam Jazakallah haran satu tajah yang sangat menarik sekali. Kita akan terima penelpon <clears throat> berikutnya. Assalamualaikum. Silakan kembali ke 467106 atau 468106 dan kita akan juga terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dengan siapa di mana Pak? Ini dari Johor Ustaz Sofian. Nah, ya silakan. Uh, ini Ustaz uh, bagaimana jauhkan dari sifat-sifat ria Ustaz? Iya. Itu aja Pak. Kan dari kesombongan gitu, dari yeah. perkara ya bid'ah. Ya. dari saja iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, bagaimana kita untuk menjauhkan daripada sifat-sifat sombong, riak dan sebagainya, Ustaz? Oh iya, ya sombong, riak itu juga termasuk penyakit yang membuat e, rusaknya hati, gelapnya hati. Hmm. Kezaliman, kesombongan, ya dan ria, apalagi ria. <coughs> ya, ria ini sangat merusak hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ya, mengerjakan kebaikan, ya, seolah-olah baik, tapi ternyata tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena ternyata kebaikan itu bukan diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena manusia. Dan ini adalah suatu keburukan yang disangka sebagai sebuah ke kebaikan. Demikian pula kesombongan. Sombong itu kan kata Nabi, batarul haq wa nas. Itu sombong. Yaitu suka menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Ya, tidak menghargai, tidak menghormati orang lain, suka merendahkan orang lain dan juga suka menolak kebenaran. Ini adalah penyakit-penyakit yang dapat menggerogoti dan merusak hati. Ya, ah, tentunya kita harus memperbaiki ataupun mengobati penyakit-penyakit hati ini. Ya, ria misalnya. Saya contohkan ria. Bagaimana mengobati penyakit ria? Yang pertama tentunya adalah menyembuhkan penyakit senang dipuji. Nah, kadang-kadang manusia ini justru ha, gagal, justru jatuh ketika dipuji. Dan justru dia bangkit ketika dicela. Biasanya seperti itu. Nah, banyak orang-orang yang jatuh setelah dapat pujian. Nah, sebagian orang ada yang terkena penyakit senang dipuji. Ya, suka mendengarkan pujian. Nah, ini sebenarnya merusak hati. Maka dari itu Nabi tidak menyukai orang-orang yang suka mengumbar pujian. Itu ibarat adzabah kata Nabi atau al-qata. Seolah-olah menebas leher saudara kita itu dapat membinasakannya dengan pujian-pujian itu. Maka hindarilah sikap dan sifat senang dipuji. Ya. Kita tentunya selalu membaca alhamdulillah. Segala puji-pujian itu milik Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikanlah segala pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang layak untuk mendapatkan segala puji-pujian. Kita itu tak layak. Ya, maka Nabi ber, juga ber, berkata berpesan kepada umatnya, la tutruni. Jangan kalian sanjung puji aku berlebihan. Sebagaimana kamaat rotin nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung memuji Isa putra Maryam Ya fa innama ana Abdullah. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah wa rasuluh dan rasulnya. Fakulu Abdullahi wa rasulih. Maka katakanlah ya sebutlah aku hamba Allah dan Rasulullah. Jadi beliau adalah hamba Allah tapi diistimewakan dengan wahyu hingga beliau diangkat dan dipilih menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bahwa Nabi sendiri tidak suka dipuji. Padahal tidak ada hamba yang lebih layak dan lebih patut dapat pujian selain beliau. Layak memang untuk dipuji tapi begitu pun beliau tidak suka ya e, orang yang mengumbar pujian di hadapan beliau. Nah, ini yang pertama. Hindarilah sikap suka dipuji. Yang kedua, hindarilah sik, uh, eh, uh, eh, sikap atau sifat gila ketenaran. Hmm. Ingin terkenal, ingin jadi orang populer. Ya, dilihat orang, disebut orang. Nah, ini juga salah satu eh, penyakit yang dapat menggiring kita kepada ria. Ada sebagian orang itu memang mengejar popularitas sehingga kalau dia beramal, dia lihat dulu ini gaungnya kira-kira gemanya itu besar atau tidak. <coughs> Ia pun memilih-milih amal. Kalau amal yang besar dia mau kerja. Tapi kalau amalnya kecil, kira-kira gemanya tidak ada, dia nggak mau terlibat di dalamnya. Nah ini penyakit, ya. Ini penyakit. Ya, berapa banyak amal-amal yang kecil ternyata itulah yang besar di sisi Allah karena niatnya. Dan berapa banyak amal-amal yang besar menjadi kecil di sisi Allah gara-gara niatnya juga. Jadi perhatikan. Ya, apa kata orang Arab? Hubbuz zuhur taqsimuz zuhur. Ya, gila popularitas ya itu dapat mematahkan punggung, artinya membinasakan seseorang. Maka hindarilah sikap sifat dia suka mencari ketenaran dan popularitas. Allah Subhanahu wa taala mengadili tiga orang pertama kali pada hari kiamat dan tiga orang inilah yang pertama kali dilemparkan juga ke dalam neraka. Yang pertama seorang mujahid berperang, seorang alim menuntut ilmu mengajarkan, dan ketiga seorang dermawan yang telah mencari harta dan berderma bersodakoh berinfak tapi ternyata mereka tidak mengerjakannya karena Allah mereka mengejar popularitas sebutan supaya dikatakan pemberani supaya dikatakan eh, alim supaya dikatakan dermawan, dikatakan ini itu, dia mengejar popularitas sebutan di tengah-tengah manusia. Maka nasibnya menjadi lain. Dia diperintahkan, mereka diperintahkan untuk diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, itu yang kedua. Hindarilah penyakit gila popularitas. Yang ketiga, ya untuk menghindari penyakit uh, apa nah, kita katakan ya penyakit ria ini adalah uh, jangan suka pamer maksudnya di sini pamer amal kalau bisa amal itu di kalau boleh amal itu disembunyikan sembunyikan itu yang lebih baik bagi hati kadang-kadang ketika kita pamer amal disitulah ya muncul itu bibit-bibit ria. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat tentang asyirkul khafi? Ya, mak Nabi menjelaskan yaitu yakumun nas fayusalli. Seorang laki-laki berdiri mengerjakan salat. Fayuzayyinu salatahu, lalu dia memperbagus memperelok salatnya lima yara min nadari rajulin ilaihi karena dia tahu ada seorang orang lain yang melihat dia solat ya karena ada orang lain yang melihat ya dia pamer amal lah ya maka dia pun pamer kebaikan solatnya ke keelokan solatnya pamer dia nah kadang-kadang kalau solat sendirian dia solat asal-asal saja tapi kalau sudah berdiri solat di samping mertua Sholat yang sebelumnya dua menit menjadi sepuluh menit Ya, memang dua menitnya itu itulah dia amalnya biasa. Yang delapan menit itu dilakukan untuk siapa? Ya, untuk mertua delapan menitnya. Nah, ini namanya pamer. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk dapat menyembunyikan amal sebisa mungkin, semampu mungkin yang dapat disembunyikan. Ya, uh, yang dapat disembunyikan dan tidak mencolok di di di apa namanya di tengah-tengah manusia walaupun amal itu dilakukan di tengah-tengah manu manusia ya jadi berusaha untuk menyembunyikan hingga dulu para salaf ya ketika mereka ya menangis ya di di tengah-tengah khalayak ramai mereka menunjukkan seolah-olah mereka sedang sakit flu. Ya, hingga tidak e, terkesan bahwa mereka sedang menangis. Jadi mereka berusaha untuk menyembunyikan yang dapat disembunyikan, sembunyikanlah. Ya, nah demikian. Ya itu lebih menjaga hati kita. Itu lebih menjaga hati kita. Maka Nabi mengajarkan misalnya sholat sunat itu kalau boleh itu dikerjakan di rumah, jauh dari pandangan manusia ya misalnya uh, sholat malam ya kalau tidak ada keperluan ya tidak perlu kita keluar rumah ke masjid untuk sholat malam di sana kan begitu ya. karena Nabi mengerjakan sholat malam selain bulan, di luar Ramadan itu di rumah di Ramadan di bulan Ramadan baru beliau mengerjakannya di di masjid itu pun cuma tiga hari kemudian beliau tinggalkan kemudian sunnah ini dihidupkan kembali oleh Umar Artinya apa? Artinya satu amalan kalau boleh disembunyikan, sembunyikan. inna allah ibu al abdat taqiyal ghaniyal khafi. Allah menyukai hamba yang bertakwa, kaya hati lagi tersembunyi. Ya tidak mau menonjolkan diri di tengah-tengah orang dan tidak suka pamer amal. Jangan suka pamer. Yang ke keempat, ya amal yang sudah kita sembunyikan itu jangan pula dirusak dengan sum'ah. Apa itu sum'ah? Yaitu kita sudah sembunyikan amal kita, kita sholat malam, di dalam kamar, gak ada yang lihat, pagi-pagi kita cerita. Suka cerita, ya untuk bangga dan ingin dapat pujian. Oh tadi malam, saya sholat malam, nggak tidur saya katanya. <laughs> ya supaya dapat pujian. Oh masya Allah, supaya orang tahu kan. Gitu. Padahal dia sudah menyembunyikan amalnya itu. Nah, ini hal-hal yang dapat merusak amal ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Jazakallah khairan sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun anda berada kita masih ada lebih kurang 5 menit ke depan uh, mungkin kita akan menerima satu pertanyaan terakhir untuk di <clears throat> Muslim Plus Channel kali ini uh, silakan ke 468106 atau 467106 kita akan menunggu penelpon-penelpon yang akan masuk pada kesempatan kali ini uh, yang kami lihat ada sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dari siapa di mana Pak? Pak Selamat di sini. Pak Selamat, silakan Pak Selamat. Iya begini, uh, apa ria itu kadang-kadang kita bingung juga menyikapi di dalam hati kita. Jadi seperti ini contohnya. Kadang-kadang kalau saya sendiri uh, melihat misalnya ya, melihat orang salat kok istilahnya uh, tidak sesuai dengan yang yang dituntunkan terus hmm. uh, melihat ada orang adan kalimatnya ini enggak istilahnya enggak eh, uh, nggak karuan seperti itu terus dalam hati saya ini orang kok kok adan begitu kok sholat begitu itu tapi dalam hati saya ini cuma prihatin gitu ya pak ustadz prihatin kenapa yeah. tidak belajar yang lebih bagus kan seperti itu karena hmm. kita tahu yang kita tahu apa uh, mendengar orang yang benar sama yang nggak benar itu kan kita ada, ada tahu perbedaan kan seperti itu. Pertanyaannya kita, Pak Selamat? Uh, ya ini apa uh, kita prihatin yang seperti itu. Mm-hmm. Apakah se- seperti ini itu juga ini apa merupakan ria atau kesombongan itu Pak Ustaz? mm Ya, itu aja Pak aja Selamat ya. Saya. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Eh, kepada Pak Selamat ya. Iya. Ya tentunya pertama ya tentunya kita harus prihatin. Ya, prihatin dan itu uh, mungkin satu tanda iman yang ada di dalam hati kita ketika melihat sesuatu yang menyalahi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya kita tentunya harus saling mendoakan. Doakan dia mudah-mudahan dapat petunjuk bimbingan kepada Eh, sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kewajiban ya setiap Muslim satu sama lainnya yaitu saling mendoakan. Yang ketiga berilah uh, nasihat yang bermanfaat dengan cara yang bermartabat. Ya boleh nanti kita misalnya datangi ya karena tak kenal maka tak sayang segala sesuatu kalau kita ingin mengambil hati manusia ya kita ingin mengu, uh, kita katakan me, me, me, me, me, mendapatkan seseorang maka dapatkan hatinya kalau kita ingin merebut seseorang maka rebut hatinya ya mungkin bisa dengan uh, kita datangi lalu kita bertamu lah kita katakan lalu kita uh, sampaikan ya tentang apa yang menjadi ya, ganjalan kita ya hmm. mudah-mudahan itu menjadi uh, satu uh, sebab ia mendapatkan kebaikan nah demikian hmm. ya jadi itu yang kita harus lakukan dan itu tidak uh, bukan termasuk ria ya selama kita tidak mengumbarnya nah kalau kita umbar ya uh, itu ke tengah-tengah orang lain seolah-olah menunjukkan nah eh, saya ini yang bagus itu nggak bagus ya ini bisa jatuh dalam riak nantinya kan begitu ya. ya kita bukan memperbaiki malah kita membanggakan diri nah itu tidak menjadi solusinya itu bukan solusi bahkan itu justru menunjukkan ya eh, ke ya, kita katakan ke kedangkalan hati kita Ya, coba lihat itu. Saya kan yang lebih bagus <coughs> daripada dia. Dia seperti itu, saya seperti ini. Ya, ya tentunya uh, ini tidak bu, eh, bukan seperti itu. Ya kewajiban Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Al Muslim, al Muslimuna ya yashuddu ba'duhum ba'dhan. Al mu'min mir'atul mu'min. mu'min itu memperbaiki, ya bukan uh, me merusak. Ya mukmin itu saling menguatkan, bukan saling meruntuhkan. Ya, ta'awun alal birri wat taqwa wat tawasi bil haqqi was sabri. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa lanjutan ayat itu? muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah demikian saja para pendengar yang berbahagia dimanapun saudaraku berada. Apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini yang benar datangnya dari Ar-Rahman <clears throat> yang salah dari saya dan dari syaitan mohon maaf atas segala kesilapan dan kata-kata yang kurang berkenan wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.